وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر يسمى خبرها وهي ستة أحرف Adapun inna dan teman-temannya maka inna dan teman-temannya menasabkan mubtada dan mubtada ini dinamai dengan isimnya berubah namanya yang tadinya mubtada menjadi isimnya inna dan akhwatnya wa tarfa'ul khabar kemudian merofakkan khabar dan khabar ini disebut dengan khabarnya inna ataupun akhwatnya Wahia sitatu ahrufin dan dia inna wa akhwatuha ada enam huruf inna wa anna disatukan penyebutannya karena maknanya sama meskipun dalam penggunaan berbeda ya yeah inna wa anna wa huma li taukidin nisbah wa nafi syakki anha inna dan anna fungsinya adalah untuk menguatkan nisbah penyandaran penyandaran khabar kepada isimnya seandainya dikatakan kepada seseorang Muhammadun alimun ragu ataupun orang ini percaya gitu Muhammad alim cuma dia ataupun si pembicara ingin lebih memantapkan lagi maka dia tambahkan inna Muhammadan alimun itu li taukidin nisbah ya kepada orang yang sudah percaya dengan khobar yang antum sampaikan kemudian antum ingin memberikan penekanan atau fungsinya nafsi syak menafikan keraguan ya akan penisbah penisbatan khobar kepada mubtada ini ketika yang diajak bicara itu ragu dengan khobar yang antum beritakan Ya, Zaidun alim, dia ragu, maka antum hilangkan itu keraguan dengan antum tambahkan di situ inna. Inna Zaidan alimun. Nahu qawlihi ta'ala Fa inna allaha ghafur rahim Fa inna allaha ghafur rahim Wa qawlihi ta'ala Thalika bi anna allaha huwal haq Coba di Arab Fa inna allaha ghafur rahim Fa ya situ rabithah li jawab syarat, ada syarat sebelumnya. Ya. Kemudian inna harfu taukidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Lafzul jalal Allah. Ya, ismu inna marfu aman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhira al akhirih. Ghafurun khabar inna marfu alamatu raf'ihi. Ya. Kemudian yang setelahnya rahim ya na'at na'tatu sifat li ghafur Na'atul marfu' marfu' mithlu 'alamat raf'ihi dhamma ظاهرة 'ala آخره kemudian wa qali ta'ala dzalika bi anna Allah huwa al-haq. Dza ism إشارة mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in apa mubtada'. Di situ lam lil bu'di untuk menunjukkan jauh, lam lil bu'di. Wal kaf harfu harfu khidabin. Kemudian ba al ba harfu jar. Ya. Anna harfu taukid wa nasbin. Tansibul isma tarfaul khabar. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ismuha mansub wa alamatu nasbihi Al-fathah zahiru ala akhirihi Huwa domir katanya di sini ya bisa juga dikatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan di situ huwa bamir fasal. Ya, bamir apa? Fasal. Yang memisahkan antara isimnya dengan khabarnya. Aslinya bi annallaha al-haq. Ditambahkan di situ bamir fasal Ya, di antaranya untuk mentauhid juga. Ya. Atau membedakan antara khabar dengan selainnya dari tawabi' dari tabi' tabi' apakah dari badal ataupun sifat. Jadi ulangi huwa dhamir fasal mabni alal fath la lahu minal i'rab. Ya, kemudian al-haq khabar inna marfu' alamatu raf'ihi ad-dhamma zahirah ala akhirih wal masdar al muawwal atau al mi min an wa ma ba'daha fi mahali jarin bi harfi al jar bil ba ya. takdirnya takdirannya zalika bi kaunillahi huwal haq zalika bi kaunillahi huwal haq kemudian wa ka'anna litashbihi al-muakkad nahu kana zaidan asadun kana litashbih al-muakkad untuk at penyerupaan yang disertai dengan taukid penekanan kana litashbih al-muakkad untuk penyerupaan yang disertai dengan apa penekanan ya. sebutkan dalam penjelasannya bahwasanya karena itu litashbih al-muakkad wa huwa ad-dalalah wa huwa ad-dalalah ala musyarakati amrin li amrin ya kalau mau ditulis tulis al atashbih al muakkad adalah ad-dalalah ala musyarakati amrin li amrin ad-dalalah ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan jami'in bainahuma fi ma'nan jami'in bainahuma Ka'anna litashbi al-mu'akkad adalah Ka'anna yang menunjukkan kepada musyarakah adanya persekutuan dalam satu perkara. Ya karena perkara yang lain dalam makna ya. ataupun pada makna yang jami' mengumpulkan saya musyarakatu amrin li amrin saya ulangi ya terjemahnya menunjukkan kepada adanya kesamaan satu perkara dengan perkara yang lain gitu lebih enaknya persekutuan atau persamaan antara satu perkara terhadap perkara yang lain pada makna yang men, men, meliputi ataupun pada makna yang jami' pada makna yang mencakup antara keduanya makna yang meliputi antara keduanya ya contohnya seperti di sini dicontohkan karena Zaidan asadun karena Zaidan asadun seolah olah Zaid sungguh dia seperti Asad. Di sini kan ada musyarakah amrin. Li amrin. Ada kesamaan ataupun persekutuan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Yaitu Zaid dengan Asad. Pada makna jami' pada makna yang mengumpulkan keduanya dua perkara ini. Apa itu makna jami' pada asyaja'ah keberanian. Jadi Zaid diserupakan dengan Asad dalam makna jami' makna yang mengumpulkan keduanya itu keberanian itu maksud dari adalalah ala musyarakati amrin di amrin menunjukkan atas ya kesamaan satu perkara dengan perkara yang lain pada makna yang mengumpulkan keduanya ya seperti contoh tadi karena zaidan asadun di situ ada musyarakatu amrin li amrin musyarakatu amri Zaidin li Asad gitu. Ada kesamaan antara Zaid dengan Asad fi makna jami' pada makna yang mengumpulkan itu pada asyaja'ah. Ya. Itu makna apa? At-tashbih menunjukkan kepada adanya kesamaan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain pada makna yang mencakupi keduanya. Iya. Bisa difahami itu? Hah? Paham enggak? Ya, kesamaan antara satu perkara ataupun menyamakan antara satu perkara ya dengan perkara yang lain pada makna yang mencakupi keduanya. Seperti tadi, karena dan Asadun. Zaid seperti Asad. Di sini Zaid disamakan, diserupakan dengan Asad. Ya, dalam makna yang mencakupi keduanya itu asyajaah keberanian karena Zaid begitu berani ya maka dia diserupakan dengan Asad ya. meskipun zatnya berbeda di sini ada sisi kesamaan yang karenanya bisa diserupakan Zaid dengan Asad yaitu dalam masalah asyajaah keberanian Walakinna lil istidraki kemudian lakinna untuk istidrok. Istidrok itu maknanya taqibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuh. Taqibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuh. Au nafyu. Au nafyu. Taqibul kalam bi raf'i ma yutawahham thubutuh au nafyu. Mengiringi kalam ucapan dengan menghilangkan dengan menghilangkan atau mengangkat apa yang terbayang, tergambar adanya. Ataupun dengan menghilangkan, mengangkat apa yang terbayang, penafiannya. Ada dua ya berarti penunjukannya. Ya dengan contoh semakin jelas. Ya. Sekarang kita contohkan makna yang pertama yaitu mengiringi kalam dengan mengangkat apa yang tergambar tuh adanya. Seperti Zaidun syuja'un Zaid Suja' Zaid adalah seorang pemberani ketika diucapkan kalam ini maka terbayang bahwasanya dia pun seorang yang apa? Karom. Orang yang dermawan. Iya kan terbayangnya tuh. Ah ini. Kenapa? Karena biasanya orang yang dia berani mengorbankan dirinya untuk orang lain maka lebih ringan bagi dia untuk mengorbankan hartanya. Sehingga kebiasaannya kalau orang pemberani itu dermawan. Tapi ternyata tidak demikian. Maka antum angkat itu. Apa yang terbayang subutnya. Dengan antum mengatakan lakin nahu bakhil. Hanya saja dia bakhil. Ya. Ini contoh dari apa? Taqibul kalam bi raf'i ma yatawaham subutu mengiringi kalam dengan mengangkat menghilangkan apa yang tergambar adanya. Kalau dia seorang pemberani berarti juga ada sifat yang lain yang menyertainya yaitu apa? Kedermawanan. Tapi nggak ada untuk antum akad sifat tersebut ataupun bayangan tersebut, gambaran tersebut dengan lakinna. Lakinnahu bakhil. Kemudian contoh yang kedua yaitu mengiringi kalam dengan mengangkat apa yang dengan mengangkat ataupun menghilangkan apa yang terbayang penafiannya. Dikatakan ma Zaidun aliman. Zaid bukanlah seorang yang alim. Tuh. Ma Zaidun aliman. Ketika dikatakan ma Zaidun aliman, maka terbayang pula penafian yang lain. Wah, kalau enggak alim ya enggak soleh. Nah, diangkat. Ya. Apa yang ter ter terbayang penafiannya ini dengan lakinna. Lakinnahu soleh. Tapi dia ternyata soleh orangnya. Karena bergaul dengan orang-orang yang soleh, rajin ibadah, menjaga sholat lima waktu dan seterusnya Bisa ya itu? Makna apa? Istidrok. Mengiringi kalam dengan menghilangkan atau mengangkat apa yang terbayang adanya contohnya tadi eh, Zaidun syuja'un lakinnahu bakhil atau mengiringi kalam dengan mengangkat apa yang terbayang penafiannya ditetapkan dengan lakinna contohnya tadi Zaidun aliman lakinnahu soleh Zaid tidak alim tapi dia soleh ditetapkan apa yang terbayang penafiannya paham Ya. <clears throat> Kemudian laita litamanni nahulaita syababa aidun. Laita litamanni nahulaita asyababa aidun. Laita fungsinya untuk menunjukkan tamanni, angan-angan. Ya. Contohnya laita syababa aidun, dua kiranya masa muda itu kembali. <clears throat> Samani maknanya adalah talabu mala matma'a fi husulih. Talabu mala matma'a fi husulih au ma fihi usrun. Tamani maknanya adalah talabu mala matma'a fi husulih au ma fihi usrun. Menginginkan sesuatu yang tidak mungkin bisa terwujud ataupun menginginkan sesuatu yang padanya ada kesulitan untuk bisa mendapatkannya. Jadi layak tamani adalah talabu ma la fi husulih. Mencari ataupun menginginkan sesuatu yang tidak ada harapan untuk dihasilkan ataupun ada harapan untuk dihasilkan tapi usrun padanya ada kesusahan. Contoh menginginkan sesuatu yang tidak ada harapan padanya adalah ucapannya al-musannif di sini ataupun contoh yang dicontohkan al-musannif di sini. Laita syababa aidun. Baik kiranya waktu muda bisa kembali. Mungkin enggak? Ya, tidak ada harapan padanya. Lama pema' fi hasulih tidak ada harapan untuk terwujud. Contoh yang kedua ataupun contoh dari menginginkan sesuatu yang mungkin terwujud tapi padanya ada kesulitan adalah apa? laita li manzilan kabiron. Ya. Laita li manzilan kabiron. Duhai kiranya saya punya rumah yang besar. Dalam kondisi dia seorang santri, belum kerja. Pengen punya rumah sendiri yang besar. Mungkin enggak? Ya mungkin. Sulit enggak? Sulit. <laughs> Ya. Yeah. Irobnya bisa ya tadi karena karena Zaidun Asadun Irobnya bagaimana? Karena harfu tashbihin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar Zaidan ismu ismu kana man mansub alamatu nasbi al fathah dhahira ala akhirih Asadun khabar kana marfu' alamatu rafi ad-dhamma dhahira ala akhirih Kemudian lakinna Irobnya Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun Zaidun mub فهذا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره شجاع خبر يعني المبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لكن حرف استدراك و ونصب يا تنصب الاسم طرف الخبر الهاء ضمير متصل مبني على الضمة في محل نصب اسم لكن بخيل خبر لكن مرفوع علامة رفعه الضمة الظهر على آخره ليت الشباب عائد ليت حرف تمنين و حرف و ونصب الشباب اسم ليت منسوب علامة نصبه الفتحة الظهر على آخره عائد خبر ليت مرفوع علامة رفعه الضمة الظهر على آخره يا yeah. Kemudian la'alla litaraji. Nahu la'alla Zaidan. Oh sudah habis waktunya ya. Cukup dulu lah. Nanti kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Dikaunillah. Dikaunillah huwal haq. Ya. Dikaunillah huwal haq. ada penafsiran yang lain tergantung ya ada dua sisi kan silakan untuk buka lagi kawakibnya itu yang mudah saja ada dua bisa penafsiran ada dua penafsiran ya Iya, memisahkan antara motor hobar dan juga yang lain ada kan? Buka lagi itu. Sudah. Ya, pembahasannya itu nanti ketemu ya. Jangan-jangan ketemu. Nih. Iya. Damir fasal. Fungsinya membedakan, aslinya itu membedakan antara khobar dengan tabi' dengan badal atau dengan na'at. Kalau tidak ada huanya kan sepertinya mungkin bisa hak sebagai badal dari Allah atau juga sifat. Gitu. Tapi kalau ada huanya sudah mesti khobar. Kemudian setelah itu berluas-luas mereka ahli nahu dalam penggunaan kan mesti didatangkan untuk membedakan antara khobar dengan tabi' iya. Cukup dulu. Subhanallah bihamdik. Syudah Assalamualaikum.